Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh asy salih Salih Al-Fauzan hafizahullah taala War'ah Sekarang kita berada pada halaman yang ke-44. Halaman yang berapa? 44. Perhatikan baik-baik di situ. Kembali ke bagian atas Berarti kalau bagian atas matanya kalamnya siapa ini? Ah, alhamdulillah. Lum'atul I'tiqad ini karya siapa? Kalau kembali ke yang atas berarti siapa? Kalamnya siapa? Imam siapa? Imam siapa? Muwafaquddin. Siapa itu Muwafaquddin? Ibnu Qudamah rahmatullah alaihi. Paham ya? Muwafaquddin Ibnu Qudamah rahmatullah alaih, Shahibul Mughni. Antum sering dengar kan? Al-Mughni. Kita rujukan masalah fikih itu karyanya Al-Imam Ibnu Qudamah rahmatullah alaih. Beda dengan Mughni Labib. Kalau Mughni Labib dalam masalah bahasa Arab karya Ibnu Hisham rahimatullah alaih. Jadi ini Ibnu Qudamah punya karya atau karangan ini. Lum'atul Itiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad lil Imam Al-Allamah Muwafaquddin Abu Muhammad Abnan Abu Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudama Al-Maqdisi rahmatullah alaih. Paham ya? Kita lihat matanya di atas itu. Wala naruddu syai'an minha dan kita enggak boleh bantah sedikit pun dari dalil-dalil yang menunjukkan nama-nama dan sifat-sifat Allah taala. Kita lihat sarahnya bawahnya itu qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah la naruddu syai'an minan nusus kama yarudduha al-mubtadi'ah. Kita tidak menolak, tidak membantah dari dalil-dalil yang ada sebagaimana ahlu bidah wa membantahnya. Bayangkan. Karena kita ini standarnya dalil itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum nahnu nadur mal adillah. Kita berputar bersama dalil. Haitsu darat, di mana dalil berputar kita ikutin. Paham ya? Karena sandaran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah apa? Dalil. Kalau kita berpaling dari dalil, kita justru akan tersesat dari jalan yang lurus. Sebagaimana ungkapan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih, "Wa man faraqa dalil dalla an sawa'is sabil." Barang siapa yang berpaling daripada dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Na'am barakallahu fikum. Dalil jangan ditentang. Jangan dibantah. Paham ya? Kalau antum bantah dalil, mengedepankan ucapan para ulama, fatwa ulama hancur. Paham ya? Dalil kok dilawan itu piye? Dalil jangan dilawan. Paham ya? Dalil itu dah patokan kunci sandaran kita Al-Qur'an Sunnah. Dalil 17 hadis haramnya gambar makhluk bernyawa dilawan pakai fatwa ulama. Ya kalah fatwa ulama. Bagaikan apa? Peribahasanya, bagian orang nanduk gunung ya patah tanduknya. Paham ya? Gunung udah tahu keras ditandu sama dia. Patah tanduknya atau gunung yang patah? Hah? Tanduknya patah gitu loh. Dalil 17 hadis sahih haramnya gambar pokok menyawa dilawan pakai fatwa ulama. Tapi kan fatwa ulama boleh kan? Syekh fulan muncul, Syekh fulan nongol, kalah. Dalil itu dilawan gitu loh. Jangan dilawan. Nah, barakallahu fikum. Allah Ini bagus sekali nasihatnya Syekh Shalih Fauzan ini. Li'annaha tukhalif 'uqulahum Ewanam. Eh, Dikarenakan kenapa ahlu bid'ah wa dalal membantah dalil? Karena menyelisih akal-akal mereka, bayangkan. Dalil karena berseberangan dengan akal mereka dibantah oleh ahlu bid'ah wa dalal, bayangkan. Jadi mereka mengambil yang sesuai dengan hawa nafsu. Fayardunan nusus mereka membantah dalil-dalil, wa al uqul dan mereka berhukum dengan akal. Jangan. Akal kita ini serba kurang. Sandarkan akal kita kepada dalil tundukkan akal kita kepada dalil. Kalau kita masih belum bisa menundukkan akal kita kepada dalil, kita ini masih diperbudak belum merdeka. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Diperbudak oleh apa? Oleh kebodohan. Jangan sampai kita kalah gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum. Diperbudak oleh hawa nafsu. Tapi bagaimana yang menang, yang merdeka? Tundukkan akal kita pada dalil. Sami'na wa ata'na. Selesai. Naam. Kita lihat lagi. Yang kembali ke atas lagi kalamnya Ibnu Qudamah wa na'lam ma jaa bi rasul haqqun. Masyaallah. Dan kita tahu, yakin bahwasanya yang datang dari Rasulullah itu benar. Nah, barakallahu fikum, yang datang dari Rasulullah itu benar. Kenapa kok benar? Karena sumbernya wahyu. Wahyu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Wa ma yanfiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berkata dengan hawa nafsu, melainkan yang diucapkan adalah wahyu yang diwahyukan. Paham ya? Kan ada dua, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana ungkapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyatakan ala inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya aku telah diberi Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Yaitu As-Sunnah. Jadi dalil patokan kita Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan hawa nafsu, bukan akal. Patahkan akal kita, tundukkan hawa, hawa nafsu kita dengan dalil. Selesai. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat lagi. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan bawah itu caranya itu Maza'a bihir rasul haqqun laisa fi khata'un walaysa fi tadlilun wala talbisun masyaallah semua yang datang dibawa oleh Rasulullah itu benar tidak ada kekeliruan tidak ada penyesatan tidak ada penyamaran lah kenapa? Sumbernya wahyu. Datang dari Allah taala gitu ya. Nah, barakallahu fikum melalui malaikat Jibril. Jadi yang dibawa Rasulullah berupa dalil itu enggak ada yang keliru, enggak ada yang menyesatkan, enggak ada yang disamarkan gitu loh. Karena dalilnya sudah akurat, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan malah ngayal kalau ketemu dalil, bahaya. Wa innama huwa haqqun ala haqiqati. Bahwasanya itu benar-benar hak, benar-benar hak sesuai dengan hakikatnya. Karena apa? Allah taala telah menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Semua yang dibawa oleh Rasulullah diperintahkan untuk kalian ambillah. Selesai kan? Dan semua yang dilarang dari kalian tinggalkanlah. Akurat. Jadi kepatokannya Rasulullah melarang atau merintahkan. Kalau melarang kita tinggalkan, kalau merintahkan kita kerjakan se semampunya. Selesai. Jadi simple sebenarnya. Tapi kalau kita panjang lebar, kembali ke hawa nafsu, kembali kepada pemikiran tertentu, jangan. Jangan. Berbahaya barakallahu fikum. Naam. Berkata Imam Auza'i, nukilkan kalamnya bagus sekali nanti kalam Imam Auza'i. Apa kalamnya itu? Apa kata beliau mengenai untuk berpegang teguh dengan apa? Berpegang teguh dengan nah barakallahu fikum kebenaran dan lehat dan agar menjauhi pemikiran-pemikiran para tokoh. Apa kata beliau? Alaika bi asari man salaf. Ya kan? Nah wa in wa in rafatakan nas wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zakhrafuhu lakabil qaul. Artinya apa? Wajib atasmu berpegang teguh dengan jejaknya para salaf. Siapa para salaf kita? Sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Dan hati-hati kamu. Eh, sebelum beliau peringatan hati-hati kamu, apa kata beliau? Walaupun manusia menolakmu, kita kalau berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah pasti banyak yang menolak. Banyak yang mengkritik, banyak yang benci, enggak masalah. Ingat-ingat kaidahnya ya. Kita dibenci oleh manusia itu enggak masalah, jangan sampai dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Kemudian apa nasihat beliau setelahnya? Wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu lakamil qaul. Hati-hati kamu dengan pemikiran-pemikiran para tokoh walaupun mereka menghias-hiasi dengan ucapan. Ucapan-ucapan dihias-hiasi seakan-akan yang namanya yang hak itu apa? dianggap batil, yang batil dianggap hak. Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fikum, jangan sampai kita menentang dalil, jangan sampai kita melawan dalil. Karena apa? Permisalan tadi yaitu orang yang menentang dalil bagaikan apa? Bagaikan orang yang menanduk gunung. Paham ya? Akan patah tanduknya, kalah dia, terhujai dengan dalil tadi itu. Naam. Kita lihat sini. Ja'a bihi asdaqul khalq yang dibawa oleh apa makhluk yang paling jujur ucapannya alladzi la yantiq 'anil hawa, makhluk yang tidak berucap dari hawa nafsu, maksudnya Rasulullah SAW. Al-Amin, Al-Ma'mun, yaitu orang yang terpercaya dan juga apa? dianggap apa? terpercaya, maksudnya diamanahi, terpercaya dan juga apa? memang seperti itu keadaannya, enggak pernah dusta. Paham ya? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terpercaya. Fama ja'a haqqun 'ala dhahirihi wa 'ala Semua yang dibawa oleh Rasulullah itu benar sesuai dengan dohirnya dan hakikatnya. Nah, barakallahu fiikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah kita ambil dikit lagi. Wala naruddu 'ala Rasulillah. Kembali ke atas kalamnya Ibnu Qudamah itu, matanya bagian atas itu. Wala naruddu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan kami kita tidak membantah. Ini kalau Nah barakallahu fiikum diikutkan sebelumnya berarti bukan kalam Ibnu Qudamah ya afan ya. Kalam Imam Ahmad bin Hanbal. Ah, Anda tadi ngomong Ibnu Qudamah keliru ya karena ini masih sambungan sebelumnya. Jadi kalamnya siapa tadi? Kalamnya Nam Imam Ahmad bin Hanbal rahimatullah alaih. Antum lihat halaman 41 itu. Nah, 41 itu kan sebutan bahwa atas itu qala Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Nah, kalamnya dari situ sampai ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ini masih kalam Imam Ahmad ini. Eh, sehingga ucapan yang tepat apa? kalamnya Imam Ahmad bin Hambal yang bagian atas tadi. Apa kata beliau? Wala naruddu ala Rasulillah SAW dan kita enggak bantah. Eh? Tidak membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah kama yaf'alu ahlud dalal alladziina yarudduna 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sesat yang mereka membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Far rasul yaqul yang rabbuna bayangkan Rasulullah SAW mengatakan, Rob kami, Rob kita turun. Turun ke mana? Turun ke langit dunia. Kapan? Setiap malamnya, yaitu sepertiga malam terakhir. Turunnya bagaimana, Ahmad? Turunnya bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Untuk masalah bagaimana ingat-ingat wallahu a'lam. Tapi ada maknanya nggak Abesan? Maknanya apa? Naam. Turunnya yang hakiki yang layak bagi Allah SWT Maknanya harus tetapkan. Karena kalau kita tidak menetapkan maknanya berarti kembali kepada pendapat yang sesat, aliran sesat yaitu aliran apa? Apa? Aliran apa yang sesat yang mengatakan maknanya apa? Allah alam langsung itu. Ditanya maknanya gemetaran dia. Maknanya apa? Allah alam. Itu. Apa apa kemarin? Al-mufawwidah eh, al mutawwidah gayanya gitu. Kita serahkan urusannya kepada Allah taala. Wa ufawwidu amri ila Allah. Dan aku serahkan semua urusannya kepada Allah taala. Hatta makna pun serahkan. Keliru. Ahlu sunnah menetapkan makna tapi apa? mengembalikan kaifiahnya itu loh. Paham ya? Jangan sampai keliru. Al-muqawidah kalau sesat hati-hati. Naam. Kita lihat lagi, wahumnya yaqulun. Rasulullah alaihi wasallam mengatakan telah turun Rabb kami. wahumnya yaqulun mereka mengatakan yang dulu amruh ini yang turun itu bukan Rasulullah, yang turun bukan Allah, tapi perintahnya katanya. Yang turun bukan Allah tapi apa? Perintahnya, utusannya. Fayastadrikuna ala Rasul ala Rasul mereka mengkritik, membantah atas ucapan Rasulullah SAW. alaihi wasallam. mereka mengatakan ma bayyana Rasul al Hakikah. Ini bayangkan. Rasulullah aja enggak menjelaskan hakikatnya kok katanya. Bayangkan, Rasulullah tidak menjelaskan hakikatnya yang turun apa katanya. Jelas yang zilu guna kurang apa lagi? Eh, telah turun Rob kami, Rob kita. Masa perlu dijelaskan lagi? Paham ya? Mereka pengen dijelaskan jelasan yang mana? Kalau kita jelaskan tata cara turunnya nggak boleh. Paham ya? Karena itu nanti masuk kaifiyah. Tapi kalau maknanya ada turun yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat, qala yang zilu rabbuna. Rasulullah sudah mengatakan yang zilu rabbuna. Turun Rabb kami, Rabb kita wal waqi'anahu yang zil amru katanya. Pada hakikatnya yang turun itu bukan Allah, tapi apa perintahnya, putusannya. Fahada istidrakun ala Rasul. Ini bentuk kritikan, bantahan terhadap ucapan Rasulullah SAW dari mereka. Tapi nggak benar ini ya. Sekarang antum, nah barakallahu fikum kalau antum sen turun dari tangga, tanpa turunnya, antum turun dari tangga, antum sen di atap misalkan, di atap turun dari tangga. Turun itu ada maknanya nggak? Jelas ada ya. Makna turunnya dari atas ke bawah, cuman sesuai dengan apa yang disandarkan. Kalau makhluk ya makhluk gitu loh. Tapi kalau yang turun Allah Taala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala enggak perlu dikaifiahkan itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fik maknanya ada. Wa kadzalika waja'a rabbuk. Seperti itu pula waja'a rabbuk telah datang Rabbmu, bukan yang datang bukan Rabb itu katanya. Hati-hati kalau antum baca tafsir yang sangat sangat berbahaya tafsirnya siapa kemarin? Az-Zamakhsyari, Mahmud Az-Zamakhsyari. Tafsirnya itu sangat berbahaya sekali. Tafsirnya dikenal dengan apa? Al-Kasyaf. Paham ya? Tafsirnya penuh dengan tahrifah di sana. Wajah Arab buka wajah amru rabbik katanya. Lantaroni lanti takbir. Bayangkan itu. Engkau tidak akan mampu melihatku selama-lamanya katanya. Paham ya? Jadi hati-hati. al kashaf artinya kan center. Para ulama telah menyebutkan karena center tersebut berbahaya, al kashaf bila daw center tanpa cahaya. Paham ya? Jadi kalau membaca tafsir kashaf hati-hati. Memang syari diakui sebagian para ulama ahlu nahwi tapi karena dia suka menakwil, mentahrif Al-Qur'an, dijuluki nahwiyun saghir, ya. Ahlun nahwi kecil. Wa illa dia jago, jago nahwu dia, tapi karena suka menahrif mentahrif Al-Qur'an tadi itu, mentahrif ayat, digelari apa? Nahwiyun saghir, nahwi kecil. Ahlun nahwi yang kecil dia itu. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat lagi dikit lagi. Yaqulun yaji'u amruh yang datang itu perintahnya atau utusannya. Hadza istidrakun al-Qur'an. Ini berarti bentuk apa? Mengkritik Al-Qur'an gitu loh. Di Al-Quran jelasnya yang datang Rabbmu mana yang dikatakan datang itu perintahnya, putusannya. Berarti kan menentang, mengkritik Al-Quran. Wa istidrakun ala rabbil alamin. Dan juga bentuk penentangan, bentuk pengkritikan terhadap ucapan Rabb semesta alam. Wal'iyadubillah. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Kesimpulannya, ahlu sunnati wal jamaah. Di dalam menetapkan asma wa sifat. Tidak boleh apa? Tidak boleh. Nah barakallahu fikum. Mentaktil, mentaknif kemudian juga namun tamsil, na'am barakallahu fikum atau tasybih dan semisalnya. Tapi apa? Tapi amiruha kama ja'at bila kaif. Maksudnya bagaimana? Terimalah, ambillah sebagaimana datangnya tanpa membagaimanakan, tanpa mengkaifiahkan karena kaifiahnya yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.